Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa dan lan tidak akan la yahdur dia tidak datang lan yahdur dia tidak akan datang Ustadz Somad datang malam ini. Dia la yahdur, tidak datang. Lan yahdur, dia tidak akan datang. Oleh sebab itu dalam ayat itu disebutkan walan tarda, dia tidak akan suka. Yang pertama tak suka itu al-yahud, Yahudi. Yang kedua walan nasara, Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum sampai engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti millatahum keyakinan mereka. Ayat ini sampai hari kiamat tidak bisa direvisi, tidak bisa dihapus. Beda dengan Undang-Undang Dasar 45, kesepakatan manusia berkumpul bersama anggota legislatif ingin merevisi bisa Sedangkan Al-Quran berkumpul kita seluruh ulama umat manusia di permukaan bumi ini Ingin menghapuskan La tabedila Tidak ada yang bisa mengganti firman Allah subhanahu wa ta'ala Tetap eksis sampai kapanpun Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkuasa maka mulailah mereka datang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah Yahudi Kainuka, Yahudi Khaybar. Sudah dibuatkan perjanjian. Kita sama-sama orang Madinah. Apapun yang datang ke Madinah, kita harus jaga kota Madinah. Itu yang dibuat dalam muahadah bahasa Arabnya, bahasa kitanya perjanjian, bahasa kerennya piagam Madinah. Buka kitab Ar-Ra'iq Al-Maktum sudah disarikan singkat, ringkas, padat oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kalau di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq jelimet, ribet, sulit, payah disederhanakan oleh Sirah Ibnu Hisham belakangan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam ar Raik Al-Maktub poin-poin perjanjian kerjasama apa yang terjadi mereka berkomplot bersekongkol dengan orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab yang datang dari kota Makkah, Abu Sufyan pengkhianat. Padahal mereka sama-sama tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bukti kebenaran firman Allah, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara mereka tidak akan pernah puas wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kapan hatta tattabi'a sampai engkau ikut mereka betulkah umat ini akan mengikut mereka betul la tattabi'unna sunanal min qablikum kalian akan mengikuti mereka mereka bersungguh-sungguh untuk mengajak dan kalian yang lemah iman pun pasti akan mengikuti mereka Shibran bi shibrin Sejengkal Sejengkal Zira'an bi zira'in Sehasta Demi sehasta Pertama sikit Sejengkal Yang kedua Sehasta Hatta lau dakhalu juhra dabbin Sampai-sampai andai mereka masuk ke dalam lubang biawak kal tubuh Kalian pun akan ikut juga ke dalam Dari cara makan Cara nikah cara walimah, cara bicara, cara berpakaian, cara menyambut tamu, sampai cara minum, sampai semuanya kalian ikan ikut mereka. Kalau kalian tak sadar, sedikit demi sedikit, sehasta demi sehasta, sampai masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut juga. Sampai akhirnya umat ini tidak bisa dikalahkan dengan pedang dengan pedang, dengan tombak, dengan panah kita selalu menang. Muncul seorang raja bernama Louis XIX dalam buku literatur Arab disebut Al-Malik Louis Tashi' Asar. Orang barat menyebutnya Louis, orang Perancis menyebutnya Louis. Hilang S-nya di ujung, terserahlah. Yang jelas itu Raja Louis 19 mengatakan umat Islam tak bisa kita kalahkan dengan pedang. Kenapa? Mereka jago pakai pedang. Dengan tombak tak bisa. Mereka menang. Maka kalau begitu dari mana? Kita kalahkan mereka dari dalam. Muncullah istilah baru yang disebut dengan al-ghazwul fikri. Ghazwu perang, fikri pikir. Ghazwul fikri perang urat saraf pemikiran. Mereka kalau tahu diperangi umat ini pakai meriam, pakai senapan, pakai bom atom, takkan bisa dikalahkan. Karena di dalam diri mereka itu ada sesuatu yang tak mungkin bisa hilang. Apa dia? Iman. Iman itu orangnya bisa dipenjara. Said Kutub namanya. Badannya bose disimpan dalam kerangkeng di bawah tanah. Siapa namanya? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka tapi pikiran tak bisa oleh sebab itu satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka adalah dengan cara al-ghazwul fikri ghazwu perang fikri pemikiran orang barat menyebutnya brand wash wash cuci brand otak cuci otak apa alat-alat yang dipakai Nanti kalau ada ustaz menyebut 10, ada ustaz menyebut 12, ada ustaz menyebut 7, itu berbagai macam ijtihad. Saya memakai yang 5. Ada 5 cara yang mereka pakai untuk merusak pikiran umat Islam. Bagaimana cara? Yang pertama, mereka rusak dengan cara al-istishraq. Al-istishraq diambil dari kata syarq. Syarq artinya timur. Al-istishraq dalam terjemahnya orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji tentang timur. Dikajinya bahasa kita, dikajinya Quran kita, dikajinya hadis kita, dikajinya fikih kita, bahkan ada yang pura-pura masuk Islam setelah itu dia rusak dari dalam belajar dia bahasa Arab setelah mantap bahasa Arab belajar dia Quran setelah mantap dia Quran belajar dia hadis setelah mantap dia hadis belajar dia fikih setelah hebat dia fikih pergi dia ke Makkah enam bulan di kota Makkah itu maka akan ada checkpoint pos Kok bisa dia masuk? Namanya Abdul Ghafur Tentu kalau di paspor Abdul Ghafur bisa Karena beda-beda tipis dengan Abdul Somad Abdul Ghafur Abdul Ghafur Masuk Masuk dia ke dalam Berkenalan dia dengan Nawawi Al-Bantani Dia pelajari bagaimana orang Banten Berkenalan dia dengan Ahmad Khotib Al-Mingkabawi. Dia pelajaran pelajari tipikal orang Minangkabau. Dia pelajari orang-orang Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Bugis yang ada di kota Makkah. Setelah matang persiapannya, baru dia terjun masuk ke Aceh. Namanya istishraq mengkaji timur. Orang yang mengkaji timur itu disebut mustasyrik, pakar ketimuran. Orang barat menyebutnya orientalis. Orientalis. Belajar dia dan seriusnya luar biasa. Hebat sampai bahasa Arab semantap-mantapnya. Hebat sampai bisa membaca Al-Qur'an. Hebat sampai dia paham hadis. Tapi niatnya Disitulah letak beda dia dengan kita. Innamal a'malu niat. Makanya kalau ada anak orang Islam rajin baca buku, rajin ngapal Quran, rajin ngapal hadis, tapi tidak untuk diamalkan, hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang dungu, maka di akhirat dia satu sel dengan orientalis. Sampai ke Aceh, di laganya orang Aceh Defide et Empera Di obok-oboknya Aceh Setelah berkelahi, bertengkar, berkonflik Gara-gara khilafiah Baru dia pulang ke Bandung, Jawa Barat Setelah itu dia pun pulang ke Amsterdam Mati di Belanda Tapi di batu nisannya tidak tertulis Abdul Ghafur Dia tetap dengan nama aslinya Hor Horgroni mengkaji Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, siapa itu ulama? Ulama yang hebat bahasa Arab. Snot Orgoronye pun hebat bahasa Arab. Siapa itu ulama yang hebat menafsirkan Al-Quran? Snot Orgoronye pun hebat menafsirkan Al-Quran. Siapa itu ulama yang hebat paham hadis? Snot Orgoronye pun banyak baca kitab hadis. Yang ngerti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Senok Orgronya pun hebat perbandingan pikih. Bagaimana dia bisa melaga orang dalam perbandingan mazhab kalau dia tak paham mazhab? Tapi ingat, Allah memberikan kriteria. Siapa itu ulama? Ulama kata Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallaha sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihil ulama yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ustaz, siapa ulama itu Pak Ustaz? Anggota MUI kah? Orang NU kah? Orang Muhammadiyah kah? Hizbut Tahrir kah? Jamaah Tabligh kah? FPI kah? Ulama adalah yakhshallaha, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ulama. Kalau hari ini ada orang yang takut kepada Allah, Itulah ulama yang mengamalkan ilmunya. Adapun yang ahli tafsir, profesor, doktor, hebat bahasa Arab, tak takut kepada Allah, menjual keyakinannya, tidak ada harga dia di hadapan Allah sama dia dengan Abdul Murtad Gopur Snok Horgronye laknatullah alaih. Nauzubillah. Mati Snok Horgronye dilanjutkan oleh pelanjutnya Siapa namanya? Aren Jan Wensing. Disingkat dengan AJ Wensing. Aren Jan Wensing. Bapak kalau pergi ke perpustakaan pasca, di situ ada buku panjangnya hampir semeter. Judulnya apa? Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus Indeks Pencari Hadis dalam sembilan kitab. Kalau kita mau cari ayat Quran. Tak tahu letaknya di mana. Ustaz ceramah. Setiap ceramah nyebut ayat, nyebut ayat, nyebut ayat. Tapi tak tahu ayatnya di mana. Siapa ustaz yang sering ceramah nyebut ayat tapi tak nyebutkan suratnya? Ustaz Somad. Gimana cara nyarinya? Ada kamus indeks namanya Fathur Rahman litolibati ayatil Quran. Apa misalnya kata ustaz itu tadi? walantardo Tardo, Rodia Yardo, cari huruf Ro, Rodia Yardo. Oh, surat ini. Dikembangkan kamus itu selanjutnya oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nama kamusnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Kamus pencari ayat Quran. Kalau mau nyari hadis di mana? Ini ada kamus panjang. Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis. Kamus pencari hadis dalam sembilan kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi. Mencari kitab dalam sem, mencari hadis dalam sembilan kitab. Berapa hadis tuh Pak Ustaz? Sahih Bukhari saja 7275 hadis. Kalau diulang-ulang, kalau tak diulang 4 4000, saya Bukhari ribu, saya Muslim 4 ribu, Yang paling besar di antara 9 kitabnya apa? Musnad Ahmad bin Ambal. Berapa isinya? Tergantung cara menghitungnya. Sebagian mengatakan 30 ribu hadis, sebagian mengatakan 40 ribu hadis. Sembilan kitab ini sudah dikunyah habis oleh Aren Jan Wensing. Dari namanya saja Bapak Ibu Aren Jan Wensing. Ini orang tidak sunat. Aren Jan Wensing. Sembilan kitab. Berapa lama dia mengkaji sembilan kitab membuat kamus indeks? Empat puluh tahun. Kalau diperiksa mata Aren Jan Wensing dengan mata kita, nanti di akhirat, ni mata Aren Jan Wensing, ni mata kita, di klik kanan cek properties Mana yang paling banyak baca kitab hadis? Aren Jan Wensing ter 75% baca 9 kitab. Orang Islam ter not found. Tak ditemukan. Tapi ilmunya bukan untuk mencari kebenaran, niat dari awal untuk mengobok-obok umat Islam. Tapi saya kagum dengan Aren Wensing. Gimana Ustadz Somad ini? Judulnya katanya mencuci otak. Dia malah kagum dengan yang mencuci otak umat Islam. Kenapa Ustadz kagum? Dia mau masuk neraka aja seriusnya begitu. Dia mau masuk neraka seriusnya minta ampun. Ini ada orang Islam mau masuk surga baru baca dua tiga hadis Nanti waktu di akhirat Jan Wensing dalam neraka dia menengok Beruntungnya lah kalian orang Pekanbaru orang Islam Aku 40 tahun mengkaji hadis masuk neraka Kalian seminggu sekali hari Sabtu subuh Itu pun begitu selesaikan langsung turun Kan ada sarapan pagi dari Al-Azhar Sifabudi gitu. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya mereka mengkaji memang sebagian ada yang masuk Islam. Niat dia mau mencari kelemahan-kelemahan Quran. Apa saja kelemahan Quran? Cari, cari, cari, cari, cari, cari. Eh malah jatuh cinta. Seperti kata pepatah, jatuh cinta kepada penculiknya. Yang dia culik mau dicari kelemahannya, malah dia jatuh cinta. Akhirnya masuk Islam. Namanya siapa? Piktol Marmadok. Piktol Marmadok setelah masuk Islam namanya tetap di awalnya saja dia tambah Muhammad Piktol Marmadok masuk Islam ada lagi yang masuk Islam namanya siapa tulisannya R E N E G U E N O N Rene Juenon cara bacanya Rene Geno tapi setelah dia masuk Islam maka dia menjadi orang yang baik malah membela Islam awalnya dia adalah orang sosialis komunis tapi setelah masuk Islam maka orientalis itu dibagi tiga orientalis kiri yang menjelek-jelekkan Islam memburuk-burukkan Islam seperti siapa Ignaz Golzihar siapa lagi Sprenger siapa lagi yang jahat-jahat Snok Orgronye yang sebelah kanan masuk Islam. Martin Links masuk Islam. Nah, ini masuk Islam. Tapi ada yang pertengahan. Mau masuk Islam, dia malu. Tapi dia tidak pula memburukkan Islam. Dia puji-puji Islam. Dia katakan Islam hebat. 100 ranking, 100 ranking. Influential person in history 100 tokoh paling berpengaruh di dunia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100 Yang nomor satu dia buat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Namanya Michael H. Hart Diundang oleh Majlis A'la Di Su'un Al-Islamiyah Majlis Tinggi Urusan Agama Islam ke Kairo Dia tidak ada memburukkan Islam Sebagian orang mengatakan Dia kan buat Nabi Muhammad nomor satu Dia jelek juga niatnya itu Pak Ustaz karena dia ingin mau mensejajarkan Nabi Muhammad dengan manusia. Saya tak setuju dengan dia. Oke, Anda tak setuju dengan Michael H. Hart. Karena dengan disejajarkannya Nabi dengan yang lain, berarti dia menyamakan Nabi dengan manusia biasa. Ini kata orang yang tak setuju. Yang jelas, secara zohir, dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi, dia tulis buku History of Prophet Muhammad, sejarah Nabi Muhammad. Siapa namanya? Karen Armstrong. Dia tak ada mencaci maki Nabi Muhammad. Tapi masuk Islam tak mau. Kenapalah mereka ini tak mau masuk Islam Pak Ustaz? Jawaban paling pendek, tak dapat hidayah. Itu eh, kalau udah itu jawabannya titik itu dah habis dah. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Banyak alasan. Takut diejek, dicaci maki sesama orientalis. Tapi yang paling jelas takut putus subsidi materi, materi, materi. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Laulal malama wa idharil masabbah lawajattani samhan lidzalika dini mubayyina. Begitu syair Abu Talib. Laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama Muhammad itu agama yang paling mantap, agama paling bagus. Tahu aku. Laulal malama. Kalaulah bukan karena takut diejek, wahidharil masabah. Kalaulah bukan karena takut dicaci maki, lawajatani sam'an lidzalika dini mubayyina. Pastilah kalian dapati aku menerima agamanya itu secara nyata dan jelas. Jadi orientalis jangan pukul rata. Semua orientalis jahat. Ada juga yang baik, ada yang masuk Islam, ada yang berkontribusi terhadap ajaran Islam, ada yang menulis sejarah Nabi secara objektif dan baca karya ilmiahnya menjadi bacaan orang barat tapi yang jahat merusak Islam juga tidak sedikit maka Najib Aqiqi menulis buku Al-Mustasriqun ditulis pula oleh para ulama kita Al-Mustasriqun orientalis orientalis celaka 12 orang Islam membaca buku orientalis. Gara-gara apa? Karena dia tak bisa bahasa Arab, yang bisanya bahasa Inggris, dan dia percaya pada tulisan orientalis. Nauzubillah. Dulu, dulu begitu. Banyak orang Islam mengambil Islam dari orientalis. Sekarang alhamdulillah orang sudah mengambil Islam. Bahkan orang-orang Islam yang belajar kepada orientalis pun membantah orientalis. Siapa di antaranya? MM Azomi MM Azomi itu singkatan dari Muhammad Mustafa al Azomi Ahli apa itu Pak Ustaz? Ahli hadis. Doktor MM Azomi Dapat gelar doktornya di mana? Cambridge University. Di mana itu? London. Menulis disertasi pakai bahasa Inggris. Membantah orientalis tentang ilmu hadis. Kata Ignas Golziher, sanat-sanat-sanat yang sampai ke Nabi, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah meriwayatkan dari Malik bin Anas, Malik bin Anas meriwayatkan dari Abu Zinat Abu Zinat meriwayatkan dari Al-A'raj, Al-A'raj meriwayatkan dari Abu Zinat Abu Zinat meriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Muhammad saw Itu sanat itu dibuat-buat saja itu, kata Ignas Golziher. Tak ada sebetulnya sanat itu dibantah oleh orang bukan yang tamat dari Al-Azhar, bukan dari Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi dari Cambridge University London Inggris. Siapa dia? MM Azami Mustafa Muhammad Mustafa Al-Azami. Orang apa itu Pak Ustaz? Orang India. MM Azami bukan orang Arab, orang India. Jadi tak ada alasan orang kita saya tak bisa nih Pak Ustadz. Saya kan bukan orang Arab. MM Akzomi bukan orang Arab. Saya tak bisa ngapal hadis nih Pak Ustadz. Saya bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah berdisbah kakek Imam Bukhari yang kelima agamanya majusi mu'allab masuk Islam dan dia bukan orang Arab tapi orang Persia jadi kalau ada orang saya payah belajar bahasa Arab nih Pak Ustaz kenapa? saya bukan orang Arab maka tidak ada alasan, alasan dalam Islam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang barat tadi mengkaji Islam Sebagiannya mendapatkan hidayah masuk Islam Sebagiannya memuji-muji Islam tapi takut hilang priuk belanganya Tak mau masuk Islam Sebagiannya tetap mengejek-ejek Islam Sampai akhirnya mati dalam keadaan kafir Tiga-tiganya mati Martin Lengs yang masuk Islam Meninggal Snoop Horgoronnya yang mengejek Islam Mati Yang membela-bela Islam Meninggal yang tetap bangkit di padang mahsyar kekal abadi dalam surga hanya orang yang baik-baik saja. Yang kafir tetap kekal masuk neraka jahanam khalidina fiha abada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun pertama ghazwul fikri, cuci otak adalah dengan membuka besar-besaran orientalis. Inilah otaknya, inilah ide-idenya. Inilah yang akan dijadikan sebagai pencuci otak. Jangan heran banyak sarjana-sarjana kita setelah belajar ke barat, belajar kepada orientalis, setelah pulang error, hang, mati. Orangnya tak mati, tulisannya berkembang. Di koran banyak tulisannya, tapi imannya mati. Kenapa? Karena dirusak otaknya. Mungkin dia tetap hari raya dengan kita, bajunya tetap baju koko, tapi otaknya sudah menyalah. Kita bilang begini, dia bilang begitu. Akibat apa? Cuci otak. Saya takutlah Pak ustadz menyekolahkan anak saya ke Amerika, ke Inggris. Jangan takut. Ulama-ulama Al-Azhar sekolah ke barat, tapi balik tidak rusak otaknya. Salah satu Grand Sheikh Al-Azhar, namanya Sheikh Abdul Alim Mahmud Bapak Ibu kalau ingin lihat fotonya, tulis di Google Abdul Halim Mahmud. Pulang dapat gelar doktor. Dari mana? Sorbonne, Prancis, Paris. Tidak berubah imannya, tidak berubah keyakinannya. Rektor Al-Azhar tamat dari Inggris, dari Jerman. Siapa namanya? Syekh Muhammad Al-Bahi. Tidak berubah keyakinannya. Jadi yang berubah keyakinan itu siapa? Orang kita yang basicnya tak kuat setelah sampai ke sana langsung tumbang. Kenapa? Pondasi dasar tak kuat. Anak saya ini Pak Ustaz sudah hafal Quran 30 juz, sudah hafal sekian hadis, mantap bahasa Arab, tahajudnya kuat, zikirnya banyak, riadahnya mantap. Silakan. Kemanapun kau menuntut ilmu nak, bukankah dalam hadis dikatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Hadis dhaif tapi boleh dipakai untuk motivasi. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Dulu kata orang begitu. Sekarang kita tak perlu ke negeri Cina karena Cina itu sudah datang kemari. Nah, rukun yang pertama al-ghazwul fikri, cuci otak adalah orientalis. Yang kedua, rukun yang kedua dari cuci otak ini adalah umat Islam dijauhkan dari kurikulum Islam. Yang menggodok kurikulumnya siapa? Orientalis. Tapi orientalis tak akan masuk kalau kita kuat. Badan yang sehat, kuman tak bisa masuk. Kuman hanya masuk ke badan yang rentan penyakit. Minum susu, makan buah, empat sehat lima sempurna, rajin olahraga, Anda akan sehat ketika ada yang kurang flu, pilek, demam, batuk dan lain sebagainya. Nah, kan banyak yang batuk. Maka anak-anak umat Islam tidak bisa dirusak kalau pesantrennya kuat. Anak umat Islam tidak akan bisa dirusak kalau dayahnya. Di Aceh namanya dayah, di tempat kita namanya pondok, di Jawa namanya pesantren maka dirusak dua supaya komplit otaknya otak orientalis objek yang mau dirusak anak umat Islam bagaimana caranya kurikulum Islam dirusak dulu belajar Islam berapa pelajarannya untuk hadis saja ulumul hadis mustola hadis, rijalul hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, muhtaliful hadis, waribul hadis. Untuk fikih saja. Fikih mukaran perbandingan kawaidul fikih, usul fikih. Bahasa Arab, nahu, sorok, mantik, ma'ani, badi, bayan. Sejarah Islam dipisah Sejarah Nabi namanya sirah Nabi saja Sejarah umum At-Tarikh Al-Islami Akidah Akhlak 20 pelajaran Sekarang pelajaran itu dipotong anak bapak yang sekolah di SDIT, IT, SMA IT, Islamic Boarding School, Pondok Pesantren masih syukur ada lima pelajaran. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Tapi yang tidak pondok pesantren, yang tidak Islamic boarding school, lewat apa dirusak? lewat kurikulum pendidikan nasional. Kenapa pesantren mati? Pesantren dimatikan, bukan mati. Untuk apa kamu belajar Islam lama-lama? Nanti toh mau cari kerja juga. Yang penting kan ijazah. Yang laku itu ijazah umum. Kalau kamu belajar itu, belajar ini, belajar itu, belajar ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu, hafal ini. Nanti ujian nasional masuk apa tidak? Tak masuk. Ngapain buang-buang energi? Kan ujung-ujungnya kerja. Iya juga ya. Ditambah lagi allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya komplitlah otaknya orientalis. Kemana otaknya ini ditanamkan? ditanamkan ke anak-anak umat Islam yang blank dalam agama. Insya Allah, kalau dia tamat pesantren Gontor, kalau dia tamat pesantren Purba Mustafawiyah, kalau dia tamat pesantren di Sumatera Barat Inyak Canduang mendirikan pesantren namanya pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Candung. Ketua MUI Provinsi Riau almarhum Buya Bakhtiar Daud itu tamat dari pesantren Inyak Candong. Bukit Tinggi itu induknya pelajaran Islam. Syekh Musa Parabek, ulama-ulama besar. Kenapa banyak ulama besar dari Sumatera Barat itu? Karena orang Sumatera Barat masyarakat eksplorer perantau. Ustaz, kami besar di surau, Makanya sebodoh-bodoh orang Minangkabau pasti bisa dua Ustaz. Bersilat sama mengaji. Setelah itu kami pun merantau meninggalkan kampung halaman. Salah satu anak yang merantau tadi ganteng, cerdas. Lalu kemudian dinikahkan dengan anak saudagar Kurdi. Orang Kurdistan bernama Sheikh Saleh Al-Kurdi. Lalu kemudian menikahlah dia. Kebetulan mertuanya tadi dekat dengan Syarif Makkah, pemimpin Makkah waktu itu. Sebelum revolusi King Abdul Aziz tahun 1924, akhirnya dia memiliki jabatan tertinggi di kota Makkah, mufti mazhab Syafi'i. Orang Bukit Tinggi itu bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Meninggal 1916. mingkabawi artinya Minangkabau. Maka murid-muridnya yang pulang itulah yang menjadi cikal bakal ormas-ormas yang ada sekarang. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum pulang ke Sumatera Utara. Cikal bakal murid-murid Syekh Hasan Maksum berdirilah ormas bernama Al-Jam'iyatul Wasliyah. Al-Wasliyah. Semua anak-anak pesantren Sumatera Utara itu ciri khusus Al-Jam'iyatul Wasliyah Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid. Muridnya itu pulang ke Jombang. Namanya Kiai Haji Hasim Ash'ari. Mendirikan ormas namanya Nahbatul Ulama. Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi punya murid. Salah satu muridnya itu namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pulang ke Candung. Itulah pesantren Candung. Maka ormasnya berbeda, mendirikan ormas bernama Perti. Perti NU Al-Wasliyah. Casingnya beda, signalnya sama. Dalam masalah akidah Ash'ari Maturidi, dalam masalah fikih-fikih Syafi'i, dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Bukan tasawuf falsafi yang menyimpang karena terpengaruh dari Yunani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini murid-muridnya ini pulang membangun pesantren, pesantren, pesantren. Macam-macam nama pondok. Tapi sekarang bagaimana nasib pesantren? Bak kerakap tumbuh di batu. Hidup segan, mati tak mau. Guru-gurunya diangkat jadi PNS. Diletakkan di sekolah umum. Penggantinya payah. Membaca kitab kuning tak semudah membaca buku biasa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah apa yang terjadi. Sekarang masih ada pondok pesantren Pak Ustaz? Ada. Pondok pesantren modern. Tapi orang memasukkan anak ke pesantren setelah tak diterima di sekolah negeri, tak diterima di sekolah plus, tak diterima di sekolah elit, mahal sekolah yang bonus agama daripada kotak sekolah nak masuk pesantren aja lah. Setelah anak itu lari dari pesantren, bandel, barulah orang tuanya ngomong, Memanglah betul kata BNPT Pesantren itu tempat memproduk teroris Tengok nih anak saya jadi teroris sekarang Bukan salah pesantrennya Memang input yang dimasukkan itu sampah Maka jangan heran outputnya pun sampah juga Coba masukkan anak yang paling cerdas, yang paling pandai, yang paling pintar itu ke sana. Kalau tidak keluar Imam Syafi'i, akan keluar Imam Bukhari, akan keluar Imam Nawawi, akan keluar Imam Tabari. Kenapa? Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang hebat. Pak Ustadz, anak saya ini 10. Ini saya wakafkan satu anak saya ini belajar ke pesantren, hafal Quran, hafal hadis. Saya wakafkan lillahi ta'ala. Dia akan menjadi begitu barulah Islamnya akan bangkit ke depan. Tidak, yang paling pintar kemana? ITB. Nomor dua kemana? IPB. Nomor tiga kemana? Unpad. Yang bandel mana? Ah, masukkan pesantren. Bukan salah pesantrennya, kurikulumnya sudah bagus karena memang inputnya salah. Kurikulum yang digodok di pesantren itu untuk burung raja wali yang siap terbang ke atas, kukunya tajam, matanya tajam menengok ke bawah. Itu untuk Raja Wali. Tiba-tiba yang dimasukkan itik. Setelah tamat dia itik, dia tetap itik. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Komplitlah penderitaan. Otaknya otak orientalis. Objeknya anak-anak yang jahil, goblok, bin bahlul. Akhirnya anak umat Islam ini pun kacau balau, centang, perenang, lintang, pukang, tunggang, langgang. Apa lagi? habis. Alhamdulillah masih ada pengajian-pengajian di masjid. Tapi pengajian di masjid tidak bisa mengikat mereka karena tidak ada ujian dan tidak ada ijazah. Pengajian masjid siapa yang mau ngaji silakan. Yang tak mau tak apa-apa. MDA. Mana ada paksaan? Jadi bagaimana menyelamatkan ini Pak ustadz Oke, nasi sudah jadi uh, bubur, maka ada yang bisa menyelamatkan peraturan daerah perda tidak boleh masuk SMP kalau tidak punya ijazah MDA ah dengan begitu maka anak-anak yang tak sekolah MDA tak bisa SMP tidak boleh masuk SMA kalau tidak dapat ijazah MDTW Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta pagi SMP sore MDTW tidak boleh masuk bangku kuliah universitas kalau tidak dapat ijazah MDTU. MDTU sekolah agama. SD pagi, MDTA sore. SMP pagi, MDTW sore. SMA pagi, MDTU sore. Setelah itu barulah. Tapi yang jadi masalah, yang bisa menekan itu siapa? Perda, peraturan daerah. Yang buat perda itu siapa? DPR. Mau tak DPR buat perda begitu? Biasanya tak mau. Karena itu perda kering. Dia mau perda basah. Yang biasa itu apa? Perda masalah parit. Nah, itu basah itu. Oleh sebab itu, kalau mau memperbaiki anak umat Islam, caranya pilih anggota legislatif yang memperjuangkan umat Islam. Yang membuat dia menjadi mau memperjuangkan itu siapa? Kita. Kita yang mengikat dia. Masuk dia ke masjid kita. Dibawanya karpet segulung saja sajadah. Bapak Ibu, ini saya bawakan DP. Nanti coblos saya ya. Kalau saya menang, insya Allah nanti saya bawakan tambahannya. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Pak, kami tak perlu Bapak belikan karpet. Nih karpet kami cantik. Kalau gitu saya belikan kipas angin, tak perlu, kipas kami banyak. Kalau gitu saya belikan keramik, tak perlu, keramik kami memanjek ke dinding kok, ah, tengok banyak. Jadi kalian perlu apa? Sanggup tak bapak kalau duduk nanti bapak buatkan perda. Perda apa? Peraturan daerah pendidikan agama masuk ke sekolah umum. Dengan itu akan diangkatlah guru-guru agama. Digaji dari mana? Honda. Ya maha Pak Ustadz honor daerah. Bisa. Karena 20% biaya pendidikan. Maka umat ini mesti dicerdaskan. Kalau Bapak mau memperjuangkan perda pendidikan ini, kami akan tanda tangan matre 6000. Kami pilih Bapak. Betul kalian milih saya. Tidak ada dusta di antara kita. Begitu. Kapan ini? Nanti. Cuman kadang umat Islam ini kalau sudah kena serangan pajar lupa dia. Saya Ustadz Somad karena sudah janji masalah perda ini. Siapa yang memperjuangkan perda pendidikan itu yang akan saya coblos. Kalau bapak nanti ada yang bayar waktu habis sholat subuh 100 ribu, tak saya pilih. 200, 300 pun saya tak pilih Pak Ustaz. Kalau sejuta, saya istiqoroh dulu Pak Ustaz. Nilai yang merusak. Nah, ceramah Ustadz Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz Abdul Somad. Berapa kali dia ceramah sepekan di masjid? Ramai kita di masjid, memang ramai, tapi coba kita keluar masjid, lebih ramai lagi. Maka orang mesti diikat. Bapak ibunya sudah selamat, tapi anak kemanakan kita belum selamat. Maka cara menyelamatkannya dengan apa? Dari bawah disadarkan dengan ceramah dari atas diikat dengan undang-undang perda. Kalau wali kota, bupati mau bersama, maka akan muncul namanya Perbup, Perbup peraturan bupati. Perwako, peraturan wali kota. Pergub, peraturan gubernur. Yang paling bagus perda, karena lebih kuat. Anggotanya tak mau, Perbup, pergub, perwako. Yang membentuk itu siapa? Kita. Itulah gunanya berjamaah. Mereka akan pikir-pikir kalau sudah jamaah banyak. Apalagi zaman sekarang, mereka paling suka mencari jamaah banyak. Begitu nampaknya, ini nampak dapat satu kursi ini. Itulah pentingnya berjamaah. Alaikum bil jamaah. Kita malam ini tidak membahas obat, yang kita bahas penyakit. Pertama, dirusak otak dengan orientalis. Kedua, anak-anak dilemahkan dengan diminimkan pendidikan agama. Yang ketiga, apa cara mereka? Mendirikan tempat-tempat ibadah. Binaul kanais mendirikan tempat ibadah. Maroko, ibu kotanya, saya naik pesawat dari Jakarta terbang ke Qatar. Di Qatar transit 6 jam, dari Qatar ke Torblus, Tripoli. Di Tripoli 1 jam, terbang sampai ke ibu kota Maroko namanya Casablanca. Dari terminal airport Casablanca terus ke bawah naik kereta api, atas airport bawah kereta api, langsung sampai ke Rabat. Sampai di Rabat saya tengok gereja besar, sebesar-besar. Padahal orang Maroko tak ada Kristen. Saya tanya orang Maroko, ini besar betul. Tapi hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad kosong, tak ada. Saya tanya ini yang bangun siapa? Perancis. Kenapa mereka bangun? Mereka mempersiapkan kalau-kalau orang Maroko murtad. Ternyata orang Maroko tak ada yang murtad. Kosong. Paling yang datang orang-orang kedutaan saja, itu pun yang semazhab dengan Perancis. Yang mazhabnya lain mereka tak mau. Rupanya mereka ini mazhabnya lebih parah dari kita. Pernah tak bapak tengok masjid Masjid NU Muhammadiyah enggak boleh masuk? Pernah? Masjid Muhammadiyah NU dilarang? Tak ada. Kalau mereka enggak, kalau sudah Anglikan, Protestan tak masuk. Kalau sudah Protestan, Katolik tak masuk. Ustaz jangan bahas itulah ini nanti penistaan agama. Ya tak apa-apa. Kenapa dengar ceramah saya salah sendiri? Saya ceramahnya kan di masjid, bukan di gereja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi dibangun oleh Prancis, Prancis itu Katolik. Prancis Katolik, Belanda Katolik, Spanyol Katolik. Kenapa bisa ada Protestan di Danau Toba? Rupanya semua ustadz-ustadz Katolik yang ke tanah Batak mati dimakan sama orang Batak. Tapi begitu datang yang dari Jerman, Jerman itu Protestan. Kenapa Jerman bisa lain sendirian? Karena di situ ada tukang protes, namanya Martin Luther. Martin Luther sedikit-sedikit proses. Masa ngampunkan dosa pakai kertas? Masa pendeta tak boleh kawin? Akhirnya dia protes, protes, protes. Maka muncul agama baru namanya Kristen Protestan. Makanya jangan banyak-banyak protes. Nanti panggil orang Protestan. Nah, makanya muncul satu namanya HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Kenapa? Karena pendeta yang dari Belanda gagal di tanah Batak. Yang berhasil adalah yang dari Jerman, Protestan. Ini nampaknya mata sudah banyak yang protes menengok jam Isa sudah masuk. Belum lagi masuk. Nah, oleh sebab itu cara-cara ini terjadi di Maroko, Kenapa Ustaz tak ambil contoh di Minas Kandis? Tiap hari udah Bapak Ibu tengok. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. RT yang ngasih izin, RW yang mengeluarkan surat, Pak Kades, Pak Kadus, Pak Wali Kota, Pak Bupati, kalian yang pernah mengeluarkan izin, mengalirlah dosa jariah ke makam kalian sampai hari kiamat. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tidak cukup. SKB tiga menteri, tiga menteri sudah sepakat. Menteri dalam negeri, menteri agama, menteri Menhukham, hukum dan HAM tidak boleh mendirikan tempat ibadah. Itu yang mau dicabut sekarang. Kenapa? Karena itu menjadi penghalang. Mesti ada 90 KTP tanda tangan. Kurang. Jumpa Pak Erwin. Nah, kan kena sensor langsung. Eh, Tidak boleh. Kita lanjutkan yang dua lagi. Orientalis otaknya, anak-anaknya dirusak, didirikan tempat-tempat untuk mempersiapkan anak-anak umat Islam. Kita lanjutkan setelah otaknya otak orientalis, objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman karena lemah pendidikan agama, Disiapkan tempat ibadah sebagai penampungan mereka nanti kalau mereka murtad. Ini sudah sepaket, sejalan. Otaknya dicuci brainwash dengan pemikir-pemikir barat dan anak-anak muridnya yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya bahasa kita, pecinya hitam macam kita, tapi isi kepalanya isi kepala barat. Lalu kemudian korbannya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah pengetahuan, lemah bahasa Arab, lemah Quran, lemah tajwid, miskin ilmu pengetahuan. Nanti kalau dia murtad, sudah disiapkan rumah tempatnya. Rukunnya yang keempat. Di tempat ibadah itu bukan kosong hampa, tapi sudah disiapkan misionaris. Kenapa disebut misionaris? Karena mereka hidupnya punya misi. Hidupnya bukan sekedar makan, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, pensiun, mati. Itu bukan misionaris, itu ikan mas koki. Dia punya hidup, punya misi. Misinya apa? Dia ingin merubah umat Islam menjadi umat dia. Maka disebut dia dengan misionaris. Tak ada hubungan dengan Little Missy dan Tuan Baron. Saya sekolah madrasah aliyah setingkat SMA di Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu. Air Molek airnya molek, pekannya heran, tanahnya busuk. Air molek itu pekannya hari Ahad. Setiap hari Ahad orang dari Sungai Parit, orang dari berdatangan semua. Dulu di bawah pasar air molek di jembatan itu banyak pompong. Sekarang saya tengok sudah jadi parit kecil saja. Zaman saya tahun 1996 sekolah itu orang dari Sungai Parit naik pompong. Itu menunjukkan dunia ini makin surut. Apa yang Ustaz tengok? Ada orang rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih datang pakai hartop besar gardang dua bu tanah liat ini perasaan bukan orang Jawa ini bukan orang Minangkabau ini bukan orang Mandailing ini ini orang dari mana ini orang Perancis tinggalnya di mana di kampung Talang Mama Talang Perigi ngapain mereka ke sana mereka adalah misionaris yang dikirim langsung dari Roma, dari Vatikan, dari Prancis, dari Inggris untuk apa? Hidupnya adalah untuk misi, misi, misi. Maka disebut misionaris. Saya ceramah bukan dari buku. Biji mata saya sendiri melihat bule-bule itu di pasar air mole. Bule. Kalau laki-laki paklik. Sekaranglah baru Abdul Somad masuk. Barulah saya besar betul dosa saya. Ustadz baru masuk ke kampung Talang Mama itu kapan? 2016. Setelah tamat dari air molek 2016, tamat dari air molek 1996. 2016 baru masuk ke sana. Berarti berapa lama? 20 tahun yang lalu mereka sudah berdakwah di sana. Jangan heran kalau berdiri tempat ibadah besar apa namanya Santo Pedro di Siamang Siamang itu bukan monyet Siamang nama kampung di sana namanya Siamang di Siamang itu berdiri besar Santo Pedro saya mau foto di situ saya letak di FB kata jamaah jangan buat lagi Ustaz nanti disangka orang Ustaz ceramah pula di situ sekarang saja yang sudah jalan aspal Ketika kita bercerita bagaimana bisa sampai ke sana menggeleng kepala orang. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 4 subuh sampai di Bali. Bali Las. Dari Bali Las itu lanjut lagi terus pasar Bali Las. terus sekarang Bali Las sudah jadi kota, Balilas City, dulu hutan. Dulu mereka datang ke situ tanah liat, sekarang sudah aspal. Dari Belilas terus ke Seberida, dari Seberida masuk jalan tanah, hujan, licin, masuk lagi terus sampai ke Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat nginap dulu. Habis itu siang baru berangkat dari Rantau Langsat jam 11 siang, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 azan asar sampai ke air Bomban. Naik sampang. Saya sangka sudah habis sudah tuh. Pak, ini air bomban ini last destination. Stasiun terakhir nih. Ustadz Somad, ini air bomban ini di tengah. Dari air bomban ini naik sampan lagi satu hari ke sana, baru terakhir kampung. Apa namanya? Datau. Sampai mereka ke Datau, mereka sampai ke Datau. Makanya nanti kalau di akhirat ditanya, mana lebih hebat Santo Pedro apa Santo Somad? Mereka sudah sampai ke Datau tahun 1996. 1996 saya tamat 2016, pas 20 tahun baru sampai ke situ. Masya Allah Betapa besarnya dosaku kalau aku tak sampai kemari Ditanya malaikat maut Ditanya kiraman katibin Ditanya Allah Ta'ala Hai hey Abdul Somad Sampai tak kau ke sana Alhamdulillah sampai ya Allah Berapa kali? Sekali Jadilah daripada tak sampai sama sekali kami tak bisa Pak Ustaz. Kami mau ke sana anak kami kecil. Suami kami ke sana nanti berapa hari pulang tentu berubah namanya jadi Bang Toib karena tak balik-balik. Gimana nih Pak Ustaz? Oke, okay. man jahaza ghazian faqad Siapa yang menyumbang untuk perang, maka dia dianggap sudah berperang. Sudah dibuka posko bantuan di Masjid An-Nur yang bisa ngasih baju baru, kasih baju baru. Yang tak bisa baju baru, baju bekas, buku-buku anak, Buang yang tak bisa pakai, klip, buku-buku sekolah yang tak terpakai. Akan kami bawa nanti, posko sudah dibuka di An-Nur, 24 jam. Eh, tak jual nanti datang blok tengah malam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami dari Persatuan Pengajian Ibu-Ibu di Chat Duri. Mau apa, Bu? Saya dengar Ustaz mau ke Talang Mama. Iya. Ini Ustaz, duit kami kirim. Berapa? 30. Sikit betul 30 ribu 30 juta Pak Ustaz Ada pula Ustaz yang mau ikut Ustaz Somad Kalau pergi jangan sendirian lah Ajak-ajak kita dong Ya Mau nyumbang berapa Minyak tanggung sendiri Honor tak ada Tak jadilah Ustaz Emang enak Baik yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nih, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan merasa semua harus pergi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang tak sanggup tidak apa-apa. Kami tak bisa mengirim apa-apa Pak Ustaz. Tapi kami mendoakan Ustaz. Selalu kami doakan. Iyalah doa itu aja kami bawa nanti. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Man lam yahtam bi amril muslimin. Siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam. Falaysa minhum maka dia bukan orang Islam. Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang lama di Aljazair. Syekh Yusuf Qardawi punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Ghazali, lama berdakwah di Aljazair. Apa kata Syekh Muhammad Al-Ghazali? Prancis nyumbang untuk mengkristenkan tiga negara ini. Nih, jangan katakan penistaan agama ya, bukan kata Ustaz Somad nih. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, Perancis nyumbang untuk mengkristikan tiga negara berapa banyak? 150 ton emas. 150 ton emas mereka infakkan untuk mengkristenkan tiga negara. Tunisia, Aljazair, Maroko. Ini target Inggris. Perancis punya target tiga. Tunisia, Aljazair, Maroko. Indonesia itu kapling kalian. Siapa? Belanda. Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia. Itu kapling siapa? Inggris. Negerinya Muammar Gaddafi, Libya. Itu kaplingnya siapa? Mussolini. Mussolini, Itali. Negeri umat Islam di kapling, kapling, kapling, kapling. Yang bekas jajahan Inggris Makanya kita terpisah. Padahal kita Melayu sama. Kita sama-sama Melayu dengan Malaysia. Datanglah orang Malaysia. Ustaz Somad. Saya lama di Pekanbaru dengar-dengar awak bercakap macam sama macam kita bahasa ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca sejarah Pak Cik. 1717 1717 Orang Riau mesti ingat angka 1717 ada apa dengan 1717? Tahun 1717, 1717, Sultan Abdul Jalil menguasai Johor. Sultan Abdul Jalil kerajaan Siak Sri Indrapura bukan jalan-jalan ke Johor menguasai kerajaan Johor Malaysia itu sekarang. Sekarang kita mesti kenal Sultan Abdul Jalil. Dari mana? Alhamdulillah dibangun Masjid Sultan Abdul Jalil. Kerajaan Siak Tak Melayu hilang di bumi. Di mana hilang? Di Riau kalau kita tidak meyakini kerajaan. Kalau kita tidak memahami kerajaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami kemarin libur anak-anak sekolah kami bawa kerajaan Siak untuk mengenal Siak. Ada baca sejarahnya? Tidak. Ada baca kerajaannya? Tidak. Lalu apa? Kami hanya nengok wajah di cermin biar awet muda aja Pak Ustaz. Kan begitu cara mengenal Siak. Baca raja-rajanya, baca sultan-sultannya, ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak halakam ruun lam ya'rif qadrahu celaka. Siapa yang celaka itu? Orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Aku orang Melayu, aku orang Islam. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Jawa, saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Batak, saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya orang Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit di Jonjo, kita besar di sini, tinggal di sini, mencari nafkah di sini, bukan berarti menghilangkan kejawaan kita. Kalau kita ketemu orang tua kita tetap bahasa Jawa, pripun kapari Pak api wis pernah dono orang wis ngalor ngidul ngetan orang ketuk sampean nek us. Tetap tapi di negeri ini ini adalah Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris masuk sampai ke mana? Orang Islam ngeri takut masuk ke Samosir. Dia sampai ke Samosir. Danau Toba yang 100 km panjangnya. Danau Toba itu 100 km dari ujung ke ujung. Kalau tak percaya ukurlah sendiri. Itu mereka sampai ke sana. Mereka mengkristenkan orang di Pulau Samosir itu. Makanya namanya diabadikan sebagai universitas besar di Medan. Apa namanya? Universitas Nomensen. No mention. Siapa no mention itu? Misionaris. Mereka datang ke Papua. Papua itu dulu orang menyebutnya bukan Papua, Irian. Irian diambil dari bahasa Arab, Irian, Orian. Irian apa artinya? Telanjang. Kenapa? Karena memang mereka pakai koteka, tak bercelana. Artinya apa? Mungkin boleh jadi orang Islam sudah sampai ke sana duluan. Orang Arab sudah sampai ke pulau Sumatera Jauh sebelum-sebelum Belanda datang Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir Orang Arab sudah sampai ke pulau Sumatera Dari mana? Mereka datang ke pulau Sumatera Mau mengawetkan mayat Mayat Fir'aun bisa awet karena ada kamper Kamper itu tumbuhnya cuma di Sumatera. Di mana kamper itu tumbuh Pak Ustadz? Satu tempat bernama Pantai Barus. Kamper itu adalah kapur. Maka disebut dengan kapur, Pak. Kapur Barus. Kenapa mayat itu tidak digrogoti kuman? Karena dipakaikan kapur barus. Bila anda tidak ingin kamar dan WC anda bau kecoa, pakailah kapur barus. Kalau anda mayat anda tak mau dimakan ulat, apakailah kapur baru. Itu kenapa Fir'aun itu tidak dimakan rayap, tak dimakan kecoa. Kenapa? Mereka awetkan mayat, mumi. Menjelaskan mumi return tak payah, banyak filmnya sini, mumi return. Dari mana itu? Pokoknya. Mana ada pokok kamper itu di Mesir? Dari mana? Mereka sudah sampai ke pulau Sumatera. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris, mereka yang hidupnya dengan misi. Tersebutlah Al-Habib Munzir Al-Musawwa rahimahullah. Habib yang masyhur dari Palembang, tamat dari Tarim, Hadramaut, alumni pertama Darul Mustafa yang dipimpin oleh Al-Habib Umar bin Hafiz rahimahullah di Yaman sana. Beliau ceramah sampai ke Papua, sampai ke negeri-negeri tertinggal Suatu ketika ketika beliau ceramah Duduk di depan mobil pick up Di belakangnya Tak ada atap Hujan Mereka naik mobil Tiba-tiba berhenti Nampak ibu-ibu pakai baju putih Misionaris Numpang Naik belakang Kata Habib Munzir Al-Musawa Dia kok duduk di belakang Kenapa tak duduk depan Apa kata supir Sudah biasa Habib sudah biasa misionaris itu duduk di belakang Kena hujan Demi untuk menyampaikan agamanya Nun Di pedalaman Papua sana Tiba-tiba hari ini ada ustaz minta sambut Kalau tak disambut tak datang Merajuk Kalau tak disediakan tempat parkir tak datang lagi Maka saya misalnya mutar-mutar tadi nyari tempat parkir Mesti disambut pakai baleho Kalau tak ada tulis besar-besar tak datang Musir zaman pakai kompang. Selamat datang hai ustaz kami. La la la la la la la. Misionaris menyampaikan agama mereka. Memang gaji mereka luar biasa. Dulu tahun 1996 yang masuk ke perkampungan Talang Mama itu 20 juta dikasih pemerintahan mereka. Dari mana? Karena mereka langsung pajak potong atas kalau di dalam KTP-nya tertulis agama, religion, Katolik, Roman Katolik, langsung potong atas. Berapa potongannya? Bukan dua setengah persen, seper sepuluh. Siapa yang tidak mau potong atas, maka kolom agama dikosongkan. Itulah ide Mendagri dulu pernah mengusulkan supaya kolom agama kosong. Karena dengan kolom agama kosong di Eropa, maka gajinya tidak dipotong atas. Sekarang pengurus masjid marah. Jangan ada lagi kotak-kotak. Kotak-kotak itu kalau lewat mengustad ceramah payah. Jangan ada di kotak-kotak hari Jumat. Mengganggu khutbah Jumat. Masuk SMS ke HP saya. Ustaz, ada yang mengatakan tak boleh kotak lewat hari Jumat. Gimana menurut pendapat Ustaz Somad? Ini orang yang melarang kotak lewat ini otaknya sudah terlampau maju. Mestinya dia hidup tahun 2040. Ketika semua orang pekan baru, langsung potong atas. Tak lagi bayar zakat ke kantor bas. Tak lagi infak dan sodakoh. Zakat anda sudah terpotong 2,5 persen. Infak sodakoh sudah terpotong 7,5. Maka sebulan gaji anda dipotong 10, 10, 10 persen. Siap? tak bersuara. apa yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, selama kita tidak berlaku seperti ini, maka apa yang terjadi kotak berjalan. Masih lumayan kotak berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Tangguk ikan naik ke jalan raya. Oh. Oh, menangkap duit 2000 perak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misionaris, misi yang luar biasa. Sekarang Eropa tak mampu menahan gejolak umat Islam makin hari makin banyak, makin hari makin banyak. Akhirnya gereja-gereja dijual, dibeli oleh umat Islam. Orang Islam tak boleh menghancurkan gereja, tapi orang Islam merubah gereja menjadi masjid. Mana contohnya? masjid yang ada di Turki. Bangga orang Islam sholat di sana. Siapa yang membebaskannya? La taftahunnal Qastantiniyah. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha. Pemimpinnya pemimpin yang paling hebat. Wala ni'mal jaisyu dhalikal jaisu. Tentaranya yang paling hebat adalah tentara itu. Siapa dia? Muhammad Al-Fatih Apakah Muhammad Al-Fatih menghancurkan gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantinopel? Tidak. Dia tinggal hapus saja. Gambar Santa Maria hapus. Gambar Paus Paulus hapus. Gambar Santo Thomas hapus. Gambar Yesus Kristus hapus. Buang palang salib langsung jadi masjid. Sampai hari ini. Sampai akhirnya masjid itu dirobah menjadi museum oleh seorang tokoh sekuler pada tahun 1924. Siapa namanya? Mustafa Kemal Atatur yang jenazahnya tak diterima tanah sakratus sakratul maut 6 bulan. Makanya siapa yang mau merubah masjid jadi museum, siap-siaplah sakratul maut 6 bulan. Sampai akhirnya mati juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala misionaris tetap berlanjut sampai hari ini bagi-bagi nasi kota buka-buka bersama orang Islam dikasih bantuan punya pesantren dibangunkan lokal dibangunkan pintu gerbang yang terlena yang tak tahu jati diri ah nggak apa-apa kok nerima bantuan no freelance tidak ada makan siang yang gratis dibalik makan siang yang gratis, dibalik mie instan, dibalik sumur bor, dibalik baju kaos oblong, dibalik bantuan itu ada usaha untuk menari anak-anak umat Islam yang lemah iman. Ini kerja siapa? Orientalis. Otaknya otak orientalis. Anak umat Islam dimiskinkan pendidikan agama, lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Setelah itu dibangunkan tempatnya megah mewah di dalam tempat yang megah mewah itu ada para aktivis-aktivis bernama misionaris. Misinya jelas. Umat Islam kalau tidak punya misi yang jelas, dia akan kalah dalam kehidupan dalam atas dunia. Siapa yang langkahnya paling cepat, dialah sebagai pemenang. Maka umat Islam kalau menang, dia harus punya langkah yang paling cepat. Berapa kecepatan larinya? 120 km per jam. Kalau tidak dia akan kalah. Jangan salahkan orang. Kenapa mereka bangun gereja di sana? Kenapa mereka kirim misionaris? Jangan salahkan orang. Salahkan diri kita. Kenapa kita tak bangun? Kenapa kita tidak mengirim ustadz dai? Kenapa kita tidak mempersenjatai umat Islam? Bukan senjata celurit kelewang, tapi senjata kecerdasan akal, kecerdasan bagi-bagi mie instan. Mereka datang dengan senyum. Mie instan, Dek. Baju kaos deh, dibangunkannya sumur bor. Ustadz datang ke situ, neraka, neraka, neraka. Mana mempan? Akhirnya mereka makin lama mikir. Kalau ini yang datang bawa mie, kalau ini yang datang bawa baju kaos, kalau ini yang datang bawa duit, ini datang neraka. Pilih mana? Pilih inilah. Gara-gara apa? Umat Islam tidak punya kekuatan. Duit umat Islam kemana? Yang mengajarkan sumur bor Ya Rasulullah, ya kalau emak saya mati saya bersedekah kata Sa'ad, apa atas sadaku anha? Boleh saya bersedekah ya Rasulullah? Kata Nabi tasaddaq, bersedekahlah. Ayu sadaqatu abdal Apa sedekah yang paling abdal Saqiyul ma, memberi air minum. Yang punya hadis siapa? Kita. Sedekah air minum yang mengamalkan sekarang siapa? Mereka yang bersedekah air minum Bukan sebotol, bukan segalon mereka bangunkan sumur bor di tempat pegunungan Gunung Kidul Yogyakarta yang susah air. Orang Islam berkilometer, Islam Abangan, Islam Kejawen yang sebetulnya lebih dekat ke Islam daripada ke mereka, tapi kenapa mereka murtad? Karena dia cari air pakai dirigen 5 km. Kalau sudah empang kering, di situ kerbau kencing, di situ orang ambil air minum. Agak-agak asin sedikit air Hijau airnya macam air cincau. Anak katak pun ada juga di situ. Kering. Menunggu tetesan air gunung. Alhamdulillah. Tiba-tiba ada yang buatkan sumur bor. Siapa yang bangun sumur bor? Romo Mangun. Dapat gelar doktor dari Eropa. STH apa itu STH? Sarjana Teologi. Salahkah Romo Mangun? Jangan salahkan Romo Mangun. Dia bawa duit itu ke sana. Duit umat Islam mana? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita wajib sedekah air ini. Kami kan sudah kasih Ustaz airnya. Air susu tadi hilang pula. Nah, saya tak minum manis. Saya tak minum manis. Sedang ceramah minum manis. Tidak, tidak, tidak. Eta eh, minuman ceramah Bercanda aja itu Serius kan Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Nih Maka kalau banyak duit Harta kaya raya melimpah ruah Bantulah misionaris syariah Misionaris syari Misionaris islami dalam tanda petik dalam tanda kutip yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah buka bersama bersama suku Sakai di Hotel Premier. Saya hadir. Acara ini ditaja oleh masyarakat suku Sakai yang sudah Islam di Pekanbaru dengan Cepron. Buka bersama yang akan menampilkan tausiah bersama Al Ustadz Al Mukarram Haji Abdul Somad. Saya pun tausiah di situ. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya tak ingin hubungan kita ini hanya sampai di sini saja. Jangan sampai kemesraan ini cepat berlalu. Setelah kita buka bersama ini, saya harap nanti kalian bawa undang saya. Saya akan datang ke persampungan suku Talang suku Sakai yang ada di perbatasan Duri Dumai sana. Kalian jemput saja saya kapan insya insyaallah. Watanglah ketua persatuan pelajar insya Allah nanti kami akan bawa Ustaz Somad Nomor Ustaz? Allah Nanti kami hubungi Ustaz Sudah dua tahun tak ada dihubunginya lagi Mereka kalau berkuasa Maka mereka bertanya Selama aku menjadi bupati Berapa yang bisa kubangun Berapa yang misionaris yang bisa kukirim Selama aku jadi kepala dinas Berapa yang bisa kubangun Berapa misionaris yang kukirim Selama aku menjadi direktur perusahaan ini Dalam setahun Berapa misionaris yang bisa kukirim Orang Islam Ketika dia punya kekuasaan Selama engkau menjadi anggota legislatif lima tahun Berapa yang sudah kau bangun Alhamdulillah sudah lima Pak Ustaz Rumah anak pertama, anak kedua, anak ketiga Rumah-rumah-rumah dibangun Setelah rumah dibangun anak pun besar Setelah anak besar dia menikah Dia pun nikah dengan yang lain dia pun meninggalkan rumah kita Anak perempuan menjadi menantu orang lain Anak laki-laki menjadi kepala rumah tangga kita tinggal di rumah yang megah, yang mewah, yang besar. Tangganya sampai tiga, satu pun tak bisa kita langkahkan. Kenapa? Karena dokter sudah ngasih tahu, Pak, jangan naik tangga. Karena lutut tak bisa digerak-gerakkan lagi. Mana yang akan dibawa menolong di hadapan Allah? Rumah Allah yang kau tegakkan dulu. Rumah Allah yang kau bangun. Bapak, Ibu, untuk membangun rumah Allah di suku Talang ini sudah dihitung oleh Pak Pulan maka diperlukan bantuan 60 juta. Begitu saya sampaikan di grup WA untuk membuat rumah ini diperlukan 60 juta. Saya mau ngetes kira-kira berapa hari terkumpul duit 60 juta. Langsung datang satu orang. Biar saya sendiri aja Pak Ustaz. Selesai. Selesai sama dia sendiri aja. Dia tak mau masuk surga itu nanti ramai-ramai satu rumah. Dia mau sendiri aja. Kan tapi itu baru satu saudaraku. Bagaimana dengan suku Akit? Bagaimana dengan suku Sakai? Bagaimana dengan suku pedalaman di Pelalawan? Masih banyak lagi. Oke, yang sana sudah, tapi yang ini, yang ini, yang ini. Sampai saya ke suku Akit di Sokok. Foto sana, foto sana, foto, share. Saya kirim. Inilah bentuk lokalnya Bapak Ibu. Tiga lokal untuk MDA. Siapa yang sanggup? Ustaz, satu lokal untuk saya saja. Masya Allah. Menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, mereka berjuang sehabis tenaga dengan apa? Misionaris. Rukun yang terakhir yang keempat, tarfih dalam bahasa Arabnya mereka katakan rukun untuk merusak umat Islam ini tarfih. Apa itu? Glamor. Apa itu? Hidup mudah, suka-suka, tua, terbawa-bawa, hidup euforia sesaat, gembira sesaat, berharap mati masuk surga. Inilah yang disebut dengan hidupnya orang yang happy, happy, happy. Tiap hari party, party, party. Pesta sana, pesta sini, pesta. Kalau ada pengajian, siapa yang ceramah? Ustaz Somad, ah ini terlalu berat nih. Saya tak bisa yang berat-berat. Yang ringan-ringan aja lah bro. Karena kepala otaknya sudah dibiasakan oleh berbagai macam hiburan, hiburan, hiburan. TV, siapa yang punya TV? Mereka yang punya acara siapa? Punjabi. Punjabi dari India yang mengupload, mensuplai acara. Mereka yang punya TV, yang nonton umat Islam. Tapi kan ada pengajiannya Pak Ustadz. Memang betul ada pengajian. Sekarang sudah agak maju pengajian. Dulu pengajian jam berapa dia buat? Jam 4. Orang yang hidupkan TV jam 4 orang ketiduran aja. Dia ditonton TV itu, bukan TV itu nonton dia. Dulu, alhamdulillah sekarang sejak ada rating-rating, rating ceramah naik, akhirnya pengajian dibuat siang, dibuat. Tapi sejauh apa pengaruh penceramah di TV itu terhadap TV itu sendiri? Dia ceramah di situ, acara TV itu tak berubah. Pagi ceramah, sore ceramah, malam mamamia. Malam utaran, malam Mahabharata, Sejauh mana pengaruh ceramah itu? Kalau tidak, tak ada maknanya. Mana amar ma'ruf nahi mungkarnya? Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manjakan anak-anak umat Islam dengan yang kelima sehingga ketika diajak bicara yang berat, otaknya tak sanggup. Nyanyi-nyanyi, nyanyi-nyanyi, nyanyi. Ketawa-ketawa, ketawa-ketawa, ketawa-ketawa. Artis, artis, artis, artis. Nyanyi, artis, ketawa. Nyanyi, artis, ketawa. Nyanyi, artis, ketawa. Sekali-sekali bencong muncul. Ketika diajak bicara bagaimana umat ke depan, aduh pusing pala, jangan cerita itulah. Gimana cerita masalah kepemimpinan nasional? Ah berat nih, jangan cerita itulah. Gimana masalah ekonomi kita ini? Ah jangan cerita itulah, pusing pala. Ini cara untuk apa? Mencuci otak umat Islam. wash. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Komplitlah sudah penderitaan. Otaknya otak orientalis. Yang menjadi objeknya anak-anak umat Islam yang lemah iman, lemah ilmu, lemah amal. Tempatnya nanti sudah dibangunkan tempat yang mega, yang mewah, yang besar, berlantai keramik, yang mewah, yang besar untuk tempatnya nanti kalau murtad. Isinya di dalam orang-orang yang punya misi yang kuat, yang hebat, yang kokoh, para misionaris. Bagaimana supaya dia lalai? Lalai, lupa, tidur, bangun, ketawa, Bila Anda kirimkan SMS ini 2000 per hari, maka Anda akan ketawa tanpa berhenti. Ketik rek, sepasi ketawa, kirim ke 9090. Begitu sudah berlangganan, Silaturahim tak ada lagi. Yuk ke rumah nenek yuk, ini kan hari libur, nenek kalian sedang sakit. Yalah, sampai ke rumah nenek, silent family silent family sunyi ayah sibuk emak sibuk datuk sibuk kakek sibuk cucu sibuk mamak sibuk keponakan sibuk tinggallah nenek itu menganggur sendiri akhirnya datang cucunya satu nengok di fotonya pula nenekku sedang menganggur bagi yang kasihan tolong like and share amin amin amin amin amin putus silaturahim. Kamu tahu anak Anu sudah lahir tahu? Kamu tahu dia kemarin akikah tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Kamu tahu dia sakit tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Kamu tahu dia meninggal tahu? Tahu dari mana? Dari Facebook. Kamu datang enggak? Ada kamu doakan? Ada. Doanya di mana? Di Facebook. Ada yang mengaminkan? Ada. Yang mengaminkan di mana? Di Facebook. Amin, amin, amin, amin, amin, amin rusak. Siapa yang merusak? tarfi, tarfi, glamor, hiburan, entertain, entertainment. Ustadz Somad kenapa tidak bersaing di nasional? Kan kita bisa bersaing Pak Ustadz Persaingan kita bukan keilmuan Mas Bro Persaingan kita adalah rating Bukan hadisnya Bukan berapa ayatnya Bukan berapa sirahnya Siapa yang ratingnya paling tinggi dia yang akan bertahan di sana. Buatlah rating sehebat-hebatnya. Bagaimana supaya rating tinggi? Macam-macam dibuat orang. Ada yang ceramah naik ke meja, ada yang naik ke atas mimbar, untung tak naik congkok ke atas atap. Yang penting rating naik. Apapun dibuat yang penting rating naik, rating naik, rating. Kalau rating naik, iklan banyak masuk. Kalau iklan banyak masuk, acara tetap. Masalah ada tak ada ayat, masalah merubah atau tak merubah, tak penting. Yang penting rating. Bagaimana syaratnya biar supaya masuk ke situ? Dua. Kalau tidak ganteng betul, jelek betul. Foto model, berangkat dari kampung, cita-cita apa? Foto model, sampai ke Jakarta, tak lulus jadi foto model, lilit-lilit-lilitkan sorban, eh macam Habib. Padahal tidak Habib, modal hidung panjang aja. Baca ayat tak bisa, baca Quran tak betul, suruh jadi imam pun yang tak panjang jadi panjang, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Pendek, coba tengok. Mana ada alif di situ? Kalau ada orang manggil Sami Allahu liman hamidah, itu manggil bini dia di rumah hamidah. Oh, hamidah. Tapi orang tak penting itu. Yang penting rating, rating, rating. Apa itu? Tarfi, glamor, entertain, hiburan yang semestinya tuntunan berubah menjadi tontonan yang semestinya tontonan berubah menjadi tuntunan siapa yang merusak itu pola pikir rusak berhasilkah mereka dengan lima rukun ini berhasil mana contohnya anak berkelahi dengan ayah gara-gara yang lima ini pusing saya Pak Ustaz bolak-balik saya ajak anak saya ini dilawannya saya kata dia si penista itu tak salah Berapa banyak belakangan ini abang kandung berkelahi dengan adik kandung gara-gara ini. Berapa lama banyak antara mertua berkelahi dengan menantu. Berapa banyak antara suami berkelahi dengan istri. Istri saya tak paham masalah ini Pak Ustaz. Siapa? Di mana? Mundur-mundur ke belakang. Yang lima sudah berhasil mencuci otak. Anak kita, sepupu kita, saudara kita. Sekarang baru kita merasakan efeknya. Ini ujian penyaringan antara yang lulus seleksi jangan tidak. Jangan heran. Kalau gara-gara ini mesti putus hubungan, apa boleh buat? Saya putus hubungan dengan sepupu saya gara-gara ini Pak Ustaz. Gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda prinsip. Kenapa? Ini adalah buah. Anda yang sudah berhasil memilih yang benar, Ketika zaman sekarang hidup di Indonesia Menjadi orang tidak bingung itu udah alhamdulillah. Sekarang tinggal di Indonesia jadi orang gak bingung itu udah alhamdulillah. Gimana keadaan kamu sekarang? Bingung saya Pak Ustaz. Nauzubillah. Alhamdulillah saya tak bingung Pak Ustaz. Ini yang benar, ini yang salah. Semua ngaku ulama, semua mengaku ustaz. Pakaiannya lebih ustaz pula dia dari kita lagi. Dia memilih orang kafir. Ciri orang yang memperjuangkan kebenaran itu apa? Ketika dia dicaci maki oleh penguasa, ketika dia dihujat oleh munafikun, ketika dia dikeroyok oleh orang kafir, orang munafik, dia benar. Kenapa begitu? Al ulama warasatul anbiya. Nabi-nabi tak pernah selamat dari pengeroyokan. Nabi Musa dikeroyok oleh Firaun, dikeroyok oleh Haman, dikeroyok oleh Qarun, dikeroyok oleh Koptik, dikeroyok oleh orang munafik. Nabi Isa dikeroyok oleh Romawi, dikeroyok oleh Persia, dikeroyok oleh orang kafir, dikeroyok oleh orang musyrik, dikeroyok munafik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikeroyok Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum masuk Islam Khalid bin Walid, sebelum masuk Islam perang Uhud, habis mereka dibantai oleh pasukan Khalid bin Walid, akhirnya mereka masuk Islam dikeroyok pengeroyokan. Maka kalau hari ini ada orang Islam menyuarakan kebenaran, dikeroyok ramai-ramai, ketahuilah dia yang benar. Ikut. Sudah jelas dibuka depan mata begitu terang benderang, tetap juga masih bingung. Saya bingung nih Pak Ustadz. Memang sudah summum bukmun omyum fahum. Poka, tuli, bisu, buta. Nyemplung aja lah ke sungai siak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lima penyakit obati dengan lima. Penyakit pertama orientalis, otaknya otak kafir, maka munculkan ulama-ulama yang alim Al-Qur'an, pakar bidang hadis, ahli bidang fikih untuk melawan otak orientalis. Penyakit kedua, anak umat Islam lemah pendidikan bangkitkan sekolah SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Body School, pondok pesantren, sekolah tahfiz, macam-macam untuk melawan ini. Apalagi penyakitnya? Mereka mendirikan tempat-tempat ibadah yang megah, yang mewah. Dirikan pula tempat ibadah, surau, langgar, musola. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah buat musola kecil-kecilan. Bagus. Insyaallah tanahnya dari Pak Pulan, semennya dari Pak Pulan, batunya dari Pak Pulan. Kami semua bekerja sama. Bagus. Lawan tiga, lawan tiga. Apalagi misionaris mereka kirim, kita kirim pula ustadz kita, dai dai kita. Banyak yang mengejek Ustadz MDI, banyak yang mengejek Ustadz Ikmi. Kami tak maulah lagi minta Ustadz dari MDI bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Ustadz-ustadz yang tak betul dia kirim Kenapa anda tidak berpikir untuk membuat rumah pelatihan Ustad, Rumah pengkaderan ustaz? Ustaz Edi Azhar, Direktur Abi Center, dapat tanah wakaf, dia punya cita-cita. Apa kata dia? Saya mau buat pengkaderan Ustad. Saya tak mau orang banyak mengejek ustaz pemula, diejek-ejek, ustaz dadakan, ustaz bau kencur, ustaz hijau, ustaz tak betul, tapi tak ada yang membuat pengkaderan. Saya akan buat Ustaz Soman. Ustaz setuju? Saya bilang setuju aja apa payahnya. Setuju. Mereka kirim misionaris, kita akan kirimkan pula dai-dai yang terlatih. Mereka buat hiburan, hiburan, hiburan, hiburan. Maka lawan hiburan-hiburan itu. Tak semua yang pulang itu jadi penceramah. Ternyata yang satu dia tak ceramah. Jarang dia ceramah. Tapi dia rajin menulis. Nulis dalam bentuk apa? Bukan makalah, tak serius, tapi isinya dakwah. Muncul satu novel, apa namanya? Ayat-ayat cinta. Habibur Rahman El Shirazi. Dari Kairo, dari Mesir. Habibur Rahman El Shirazi itu Ustadz kenal. Saya kenal sama dia. Dia tak kenal sama saya. Dia jurusan apa lupa Ustadz? Jurusan hadis. Kakak tingkat 2 tahun di atas. Jurusan hadis itu dulu. Tapi setelah pulang dia tak ceramah. Ceramah ada sekali-sekali, tapi dia menulis. Maka ketika orang membaca tulisannya ringan tapi mengena. Ditulisnya tentang Said Nursi, tokoh ulama besar dari Turki. Orang kalau baca novel beda dengan baca buku. Saya Pak Ustaz kalau baca buku ini baru dua halaman larut saya di dalam sampai hilang ingatan saya. Tapi kalau baca novel, saya pulang dari Maroko, singgah ke rumah kawan saya di Ciputat, saya tengok ada novel tumbang Sampulnya warna oranye Ada gambar onta, pokok korma Orang pakai sorban Saya tengok Tebal, 200 halaman Kamu sudah baca ini, friend? Sudah Berapa lama? Dari Isya saya baca Azan Subuh Khatam Apa judulnya? Ayat-ayat cinta Tengok Betapa di dalamnya ada unsur pendidikan anak-anakku, adik-adikku yang punya bakat nulis novel, tulis. Gimana caranya Pak Ustadz? Kadang pena ini tak bergerak. Awali dari autobiografi. Kalau kita menulis sendiri biografi kita, itu namanya autobiografi. Auto bukan otonan menjalani. Autobiografi. Di sebuah desa yang sunyi, tiba-tiba gemerici air turun menetes bagaikan unta yang zamrud ketulis dia. Pokoknya entah kemana-mana aja dulu terserah. Yang penting tiba-tiba lahirlah seorang anak. Uwe, uwe. Pada tanggal 21 itulah aku. Siapakah aku? Entahlah, aku pun tak tahu. Nanti pada akhirnya dilihat orang, oh ini menarik sekali. Bagi yang suka menulis, saya nulis tak bisa Pak Ustaz. Tapi kalau sudah menyanyi Pak Ustaz, hanya ini Kemarin Habib Syekh Habib Syekh ceramahnya tak banyak, tapi banyak menyanyi. Salatun bisalamil mubin. Lanjut, lagu Jawa pula dia. Ler ilir, ler ilir. Manga manga sumile ta ijo royo royo. Manten anyar. Aku naik manten anyar ini ingat. Jadi tidak semua dakwah itu Kebetulan dia berdakwah di Solo Orang Jawa Habib saya bukan orang Jawa Al-Habib Syekh bin Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf As-Saqaf marga orang Yaman Tarim Tarim Yaman itu dari mana? Keturunan Al-Husain Anak Fatimah Binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi berdakwahnya pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Karena kebetulan dia orang Jawa. Artinya apa? Kamu bisa ngajak orang pakai apa? Saya pakai novel. Pakai novel. Saya bisa pakai apa? Saya diajak ke Jakarta. Sampai di Jakarta ketemu bapak-bapak ahli animasi. Ustaz Somad, tolong Ustaz buatkan hadis-hadis untuk anak-anak. Nanti kami robah jadi animasi. Animasi ini apa Pak? Gambar Ustaz. Ustaz ini jadul banget sih gambar Ustadz, gambar karton, tapi anak-anak ketika melihat itu dia tertarik. Coba kalau Ustadz yang ceramah di sekolah TK, anak-anak sekalian, sebelum kalian makan, baca doa, Bismillah. Tentu anak itu takut, tiba-tiba bisa nangis dia. <laughs> Tapi coba kalau yang pandai animasi, dibuatnya. Power Rangers makan, Allahumma barik lana uh, anak-anak tengok tengok tuh nak tengok Maknya nasihati senang tengok Power Rangers saja baca doa masa yang tidak baca bayangkan coba dibuatnya solat berjamaah animasi imamnya siapa Batman makmumnya Superman Wonder Woman Hulk Hulk kena celananya pendek pakai sarung bayangkan Wonder Woman kena pakai celana pendek pakai baju pendek pakai mukena Bayangkan, tengok nak, mereka sudah masuk Islam semua bersyahadat. Jadi berdakwah dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Untuk apa? Anak bapak kuliah di mana? Anak saya kuliah di UIN Suska, Universitas Islam Indonesia. Fakultas apa? Fakultas Saintek, Sains dan Teknologi. Eh, ngapain belajar Saintek? Masuk neraka jahanam. Memangnya yang motong video pendek-pendek, pakai animasi, pakai suara, yang diupload di internet pendek-pendek itu siapa? Kalau bukan anak saintek. Anak saintek, dia dengar, dia rekam, sampai di kampus, dia potong. buat dia anak-anak saintek itu, rajin pengajian. Masih muda, rajin pengajian, merekam, motong lagi. Tulus mereka tuh Pak Ustaz. Rupanya dosennya mewajibkan. Semua berawal dari keterpaksaan. Dipaksa sholat, ramah-ramah rajin sholat. Dipaksa puasa, ramah rajin puasa. Dipaksa dengar ceramah, ramah-ramah rajin dengar. Dia potong, dia potong. Saya di airport ketemu jamaah dari Malaysia. Ustaz Somad, Anda tak salah. Kami senang dengar ceramah Ustaz Somad. Tapi ceramah yang satu jam panjang tu, oh boring lah. Ada yang kami senang tuh ceramah yang pendek-pendek. Satu menit, dua menit, tiga menit, satu menit, lima menit. Siapa yang potong tuh Pak Ustaz? Entahlah, saya pun tak tahu. Anak-anak muda itu yang motong. Dipotongnya, dikatnya, dipilihnya, dimasukkannya suara lagu, animasi, dimasukkannya gambar. Tiba-tiba muncul pula jempol-jempol-jempol, muncul gambar-gambar. Bisa jadi pahala dia lebih banyak daripada Ustaz Somad. Ustaz Somad ceramah sekali. Tapi ketika mereka mengupload, viewer 200 ribu penonton bayangkan itu apa itu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak bisa mengatakan hiburan haram internet haram facebook haram yang halal mana ini lagu ini haram nih lagu ini haram lagu ini haram pak lagu itu haram ya yang halal mana Allah haramkan patung patung haram ukir haram cetak haram tapi dihalalkannya kaligrafi. Ini yang punya bakat patung, Islam tidak mengharamkan bakat-bakat-bakat, tapi mengarahkan bakat seni diarahkan ke kaligrafi. Suara haram. Islam tak mengharamkan suara. Suara yang haram kalau mengajak kepada perbuatan zina, tapi ketika dia mengajak ingat mati, mengajak berzikir, mengajak berjihad, maka tidak haram yang suaranya melantun, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Maka sampai hari ini kita lihat kori-kori Islam tidak pernah mengharamkan melukis. Apa salahnya? Dia lukis pantai, dia lukis bukit, dia lukis gunung, ditulisnya di atas فبأي ala'i rabbikuma تكذبان Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan wahai saudaraku Begitu melihat lukisan itu orang Betul juga Masya Allah Ah nanti saya buat lukis kuburan lah Pak Ustaz Tulis di atasnya Alhaqumut takasur Hatta zurtumul makabir Ini kubur Kau akan mati Mau kemana? Setelah mati mau kemana? Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu tengok baleho besar-besar. Di Sail satu, di Kulim satu. Semua pintu masuk Pekanbaru ditulis mereka besar-besar. Mau kemana setelah mati? Padahal mereka udah jelas masuk neraka jahanam. Tetap juga nanya, mau kemana setelah mati? Kita, kenapa tak punya bakat? Kenapa tidak? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Lawan yang lima dengan lima yang baik maka insya Allah program cuci otak ini akan selamat. Pas 51 menit. 50 menit dari maghrib ke isya. Tadi saya tengok rekamannya 51 menit dari isya. 50 tambah 50 pas 100 menit saya ceramah. Padahal biasanya di An-Nur cuman 50 menit. Di An-Nur tuh ceramah 50 menit. Di sini 100 menit ini ceramah. Ini tanya jawabnya berarti lebih panjang lagi nih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak silap salah dari hamba Allah yang dhaif Abdul Somad. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum.